Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina Bismillahirrahmanirrahim. ladzina sa'tamnu akeh ketemu nak ma anzalallah kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallah dal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturunno Allah sangka kitab. Al mustamil ingkang mengkuala nabi Muhammad ing atase sifatnya nabi nutupi sifat sama istrinya nabi wa kum te dina yang melakukan penutupan di balik wudu ya wastaruna lan padha tuku Allah dina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego khodilan kasih minat dunia sang itu ini. ya khulu lan bukan padha ngalap Allah dina gu eng kitab atau gu eng samanan kolilan gu eng samanan kolilan badalu halid jadi gendine kitab insafalatihim sangking bawahan-bawahan ya dina. di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang songkok bawahan-bawahan. Fala yuziru nagu orang podo ngetono sebeladi nagu ing nakta Muhammadin Khaufa fautihi krono di pote ikilah samanan kolilan Alih mengatasi ladina Di ora gelem ngetono sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit Ulai kulu nafi fi ini himlan nar ulai ka temung kono ku mayak kulu ora padha mangan sapa ladina fi ini ora mangan ilan nar kecuali ing geni. Wala yukallimuhum lan ora ngendikane ing sopa Allah Yang mal kiamati wala sekihim Anda bersina sapa wa ing alladina utawa ulai ka wala kumada benar Ulai ka iku alladina wa ka istaru kang padha tuku sapa ladina adala kesesatan bil kan petunjuk. Wala zabalan tuku ing siksa dituku bil maghfirati kan maghfirah. Fama asbarum alannar Fama asbarum. Fama mengkati apa iku asbarum iku sanyabarno pemagum ing ulai alan dengan atas dari kau te mengkono-mengkono ikilah akluhum annar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Ai alladzi dzikra min aklihim annar wa mabada. Bi anna Krono saat temen Allah iku nazar alkitab bil haq. Iku nurono sapa Allah alkitab ing kitab bil bener apa wa nurunna kitab tuan bener wa innal ladzina ikhtalafu kitab wa innal ladzina lan satamnu akeh ikhtalafu kang padha supaya sapa ladzina fil kitab ing dalam kitab bidzalika kelan mengkono-mengkono ikilah innal ladzina ikhtalafu fil kitab ikhtilaf bidzalika kelawan mengkono-mengkono hak wa hum al yahud wa kila al musyrikun la fi syikok dalam pertentangan baitin kang aduh Laisa ora ana apa albiro, laisa ora ana iku albiro keapian. Apa antual tu yen to madhep sira kabeh Tidak termasuk kebaikan oleh ngadepno sira kabeh fi salat kibal masyriq ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran apik ora kok madhep ngetan atau madhep kulon, tapi ukuran apa orang lagi kinal biro, tetapi utawi kebaikan ikuman wong. Amanah kang iman sopo man bila iklan Allah wal yamil akhir lan dino akhir wal malaikat lan iman kan malaikat wal kita lan kita wan nabi. Wa atalan gelam nekaan sopo man al ing bondo ala hubi sertane seneng mal Gelam maring no dhuwit senajan to seneng maring no dawil kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing bro bro yatim wal gina wa ibn sabil. Wasaili nalan wong sing kabeh wabir rikob lan ing dalem merdeka anak budak ail muka tabi nawal asro tegese biro-biro budak tapi wal asro lan biro-biro tawanan wa apa malan jumenal sepeman as-sholat ing sholat wa atalan maringi sopoman az-zakat ing zakat wal mufu nalan wong sing nepati kabeh bi janji ni janjine dina ida ahdi. nalikane gaya janji sopala dina. Gaya janji Allah ing Allah kados nazar Amin nasa atau nggih janji ing manusa atas transaksi semua amalan. Waso diri nalar masing sabar kabeh fil baksa ing dalam saat susah esyiddatul eh, fakri wadorol ing dalam masa-masa loro masa-masa enak ayil marot wakhilat basila nah, nalikane perang ulai kau te mausufuna bima zikira mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudra iku ngomong sing bener kabeh wa ulai kalan utai mengkono mengkono kafe mulai ya iku al mutaku nawang sing takwa nah, ini kalau terang dia menyangkut bab nasabil ya jadi ibnu sabil itu nak corot imam suyuti ya, ini kan wa atal mal ala hubi dawil kurba wal yatama wal basakina wa benas sabil ibnu sabil artinya musafir nah, kalau nanti takut itu yang anak nah, musafir yang sani ini uang suka demi BMB lungo sungguh ATM duit agak semua mustautin kita penduduk asli malah nanti duit. Zakati nama nih, musafirin lebih suka timbang apa? Mukimeh. Kalau niki ya, eh, kalau mau pulang balik, kalau bulan balik, kalau buatan bosan Ayat-ayat madaniyah itu ayat ilmiah, jadi pun ruwet. Jadi ini Imam Kofal itu darani zakat itu boleh diberikan fi aujuril khairi. Ini menjadi masalah dengan lo di dua zakat itu asal buatan jambil bangun masjid nama madrasah nah cara mereka asal biasanya kiai kiai dua zakat nah masing dan yang sama masing buatan ya jadi hukum dasar zakat itu kan inna Kau Tulis fukoroi wal Masal Kini wal amilina alih wal mu'allafati kubu wa wafirikopi wal warimina wa fi Nah, misalnya duit zakat ditambah bangun masjid bangun pondok nopo bangun madrasah rata-rata kiai muni buat nangsa. alasannya sabillillah itu dalam madzhab safi itu al huzat jadi gua ngomong sing perang apa mana zaman ini Tinggal kalau bolak balik ngomong, jadi ilmu istihad, itu mancen piye wae noriskan salah, ini istihad. Tapi dari Imam Kofal wa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Malah temuin di terangno kalau kofal sabilillah itu semua ujuhil khairi termasuk kabinah ilmu masjid warubat dan sebagainya bangun masjid atau pondok atau apa cuma mazhab Imam Kufal bukan tanpa kelemahan kelemahan yang ngeten kamu sofai nah sampean setengah alim merasa nganti alim gak tak kok ngeten makanya Imam Shafi'i saat ditanya kenapa fisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa jawab Imam Syafi'i karena secara lugawi sabilillah itu paling pantas dari ini nama wong sing apa perang nah cara kula jen bener Imam Syafi'i saya gini pun ya ayah kamu itu kan kiai sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan gua bisa bilillah tapi makanya ini ini ditanya gitu di bahasa itu punya gaul punya rasa jadi setiap bahasa itu punya punya rasa lah rasa ini dua muktadul hal cara bahasa bahasa balago di muktadul hal sesuai keadaan Jadi wes terkenal, wes jadi daukul arobi sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nak gua bisa bila mana nabo? Dia mati bisa bila maksudnya apa? Mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang bahasa Arab gua bisa bila Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang itikaf. Orang itu di bahasa Arab nopo gua bisa bi lila. Atau sekarang sampean sedang ngajar di masjid itu tidak bisa di bahasa Arab dua bisa bilillah. Jadi sabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja bisa bilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga bisa bilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa Mulanya kelemahannya madzhab kofal Kalau betul sabilillah itu kulu aujubil khairi Setiap bentuk kebaikan Kan benar gunanya kabel Kang Romanto Lil fukara wal masakit Wal amilina Nah bodoh-bodoh sabilillah artinya aujubil khairi kan Inna masudakot ya Itu sabilillah Nah tidak usah nyebut ya ta'amah Tidak usah nyebut masakin Tidak usah nyebut mu'alafati kum karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan bisa lah gitu Wah balen ya. Kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi semua bentuk kebaikan. Iku gak perlu nyebut fukara, masakin, mu'alafa semua karena itu fisabi fisabilillah. Terus soal Imam Syafi'i itu tadi, wa dan cari Imam Syafi'i lagi pula secara lugu itu tidak sah orang yang sedang itikaf atau sedang berbuat baik dikatakan wa di Lillah karena secara lugat sabilillah itu sudah identik dengan perang makanya mau jadi nafsi sabila al huzat itu orang-orang sih perang ini jenis istiad kang Romanto ya kang Fatin jadi istiad itu satu satu nopo ya satu berdiri jadi jadi menyerahkan segala kemampuan untuk duga kersane Allah ya sing ngeten iki rupa sabila artinya kabeh apa sing apik ilawah iku sabila tapi nyatanya pada level real Nggih ngeten ini kok kayak zakat tiga no pondok, tiga no masjid, wansal itu. Nanti lo itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi nanti lo itu tidak termasuk asnaf asamani ya bangun pondok, bangun masjid ah, tidak termasuk kelompok apa? Delapan sing mutakhir di sana. Paham ini pun menyangkut masalah Ya. Jadi harus menyangkut Ya. Termasuk menyangkut Allah nak kakuati. Oh, boleh boleh kalau omong no. Jadi Allah nak ampun duko niku nganggo otoritas kekuasaan iku zat moral mboten zat fisike ya mun kula belen nih. Tapi dadi niki apa cek duka ya, Iku tak Kanjeng Nabi tau madhep Ka'bah buareng teng Medina madhep Baitul Muqaddas bareng ono madep neh teng Ka'bah meneh jadi gonta ganti berarti Ka'bah pindah ping 3 kiblat pindah ping 3 saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malah teng Mekah lha Yahudi gak terima Ketika balik ke Mekah, orang Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul nggak orang musyrik gak terima. orang musyrik kan lebih seneng Nabi Madem nggak Ka'bah. nggak orang Yahudi lebih seneng Nabi nggak Baitul nggak Mulane ini kan no lafi nggak ba itu termasuk wahum al yahud Nah, terus Allah duka laisal nggak antu walu wujuhakum nggak al nggak wal ukuran apik ora urusan madhepe nyetan to ngulon ukuran apik iku mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bihi wa mustofa dadi wong koyo kowe kudu ini ini ngene nak fisik ku repot to dadi Allah bener pancen salat ku naturane Allahu akbar kita madhep kiblat paham tapi pada akhirnya Allah gak ngitung wetan kulon deh sing dihitung napa man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi balon nih. Memang sholat itu aturan nih. Misalnya kita harus madep kiblat, madep Ka'bah. Tapi sekedar madep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madep loh Ka'bah, mengkulo balon balan Jadi itu gak ciri khas kita. Ini kan rugi ngapain sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah. Sholatnya yang madep Ka'bah kayak kemarin sofa marwah ternyata di jahiliyah juga diur iya. mati. melani dari Allah lesal biro antual wujuhakum kibalal masrik wal rot nazala rot dan alal yahud wal nasoro itu zamu dalik ayat ini temurun ngerak nih gue Yahudi bang Nasrani sing nyiro ukuran apa itu kenapa ukuran mah madep tapi walakin al birman amar bila ukuran apa ora urusan madep petan temulon tapi ukuran apa oh iman bila Walimil akhir malaikat kitab satu Faham ya Romanto Jadi nak cara hukumnya Allah ya Bisa saja sholat kamu sekarang Yang sudah madep kiblat Itu nggak bener kurang 2% Isowai cara hukumnya Allah Justru sholat yang ditompo usai kue zakat ning wong miskin Atau kau ning tangga Karena di antara kebaikan adalah Masuk wa atal malah Abu Bidawil Jadi nak cara pekeh macam sholat itu madu kulon pakaiannya suci tempatnya suci itu cara fakir maksudnya nah cara orang nah cara orang terkait berkurangnya ukurannya apa cara orang itu iman bila boleh bil akhir termasuk iman sifat sosial gini, kenapa wa atal malah ala kubi dari kurba wajah yatama wal masakin paham ya kalau baleni malik ya. iso wae cara Allah sampai wis sholat bener cara fakir mereka wis kulon pakaian wis suci iso wae cara Allah tegas sah Allah aluk no solatnya sampean Bik hal-hal sing mu'amalat binas Paham ya? Misalnya beri walide Paham kan komantor? Misalnya zakat Mulanya kata atau hadis-hadis Wong solatnya bener lah Nak zakatnya bener gak ditompok uang solatnya bener lah Agak beri waliden gak ditompok Mereka acara Allah ini mungkin tak mau Ini mun ini sudah wahyu ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman bila walimil akhir hal sosial ke atal malah ala kubi dari kurba dan sebagainya kami ya kalau bulan beli ini jadi ini syariat Islam buatan kaitan ini baik Ka'bah dengan Baitul Muqaddas mereka nih kue madu Baitul Muqaddas mirip Yahudi ngurmati Ka'bah mirip mau musri, makanya Allah kuakwati Nabi madep Ka'bah di salah orang Yahudi kiblat kok Ka'bah Mungkin sini kiblat di Palestina, mereka Nabi Ka'bah orang Palestina. Buareng madep Bundi Baitul Muqaddas dari orang musyrik Jari nyongko milatu Ibrahim kok berarti orang milatu Ibrahim kok berarti Nabi Ibrahim raka Lalu terus Allah buka lesal bro antual urukan urusan biru itu gak kok madem ngetan atau madem ngulok tapi ukurani biru iman bila pasti obet akhir saat terus wal kita paham gitu jadi ini polemik polemik ilmiah semu cuma ale jadi sampai nak iman semu cuma ale jadi soal Mustafa gue misalnya pengurus masjid berhubung itu tok tukang imami atau urun iso itu allah wonten tompo mergo allah mesti nak no sholat ambek hal-hal di sosial kalau atal malah al di dalil kurva iso wae lek mana cara allah bahak itu pinter cara istighfar mergo harus ngambil donga paling mustajab misalnya nabi kan ngendikan ngeten sayyidul istighfar apa ma antara bila ilaha illa anta khalaqtani wa saya secara alim ngerti bahwa itu Istighfar adalah wa ma'antara bila ila ila anta kolak tani begini-begini tapi saat takut saat saya dari isyarat itu Allah gak mandi mereka saya melanggar etika kealiman misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu Mulai kuat cerita-cerita wong demi sholat dipanggil ibu eh kan nurut kau juret sama Allah tetap dicoba. Tadi ini cara pakai betul hubungan ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syarat kan gitu. Mana kerja ini kan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Ibu mesti tanpa pengiran. Keliru cara kalau orang mesti cara pengiran bisa sampai wis sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah sholat di tanpa kan kasih dan jure. Rukun cara Allah kayak iso Allah atur atur ngoten. Iki sholat ya wajib cara Allah ini niki kula pun lagi iki mereka tak biru ya sore ini gitu jadi ukuran biru itu orang kok ngetane udah mulai nih tapi iman bila ya, akhir sampai termasuk wa malak malah alakum bihi dabil kurban liatan wal masak paham ya mulai jemben jenengan amur walim kuata mau mau satis wong sing tahu zina itu solatir ati tompo patang puluh wong sing tahu kada wa kada artinya satu pelanggaran etika sosial tapi tapi fonisnya nganti urusannya ibadah mah Solatir ati tompo sekian hari tapi itu diwalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah mahdoh. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama gak cukup kan masjid fasiamu sehari ini mutata Ibu nunjuk no betapa hukum muamalah iso diganti ibadah mahdoh ibadah mahdoh iso ditutup hukum muamalah mereka mereka cara Allah itu terkait sekali gitu terkait sekali Paham ya? Jadi misalnya sampai tak tolep anil jihad. Misalnya sekarang Nabi memberi hukuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan kalau kayak kiai sholat saat perang, ya kok ambil melayu oleh, tapi gak oleh kayak PP alasannya sholat. Ngusik aja Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi buatin sakit, PP sampai sedang sholat, sholat fardulah di global ini. Terus melanggar perintah Nabi paham gitu ini pun masalah-masalah sing repot Faham ya mau malah nih buat nih dan maksud yang ibu suwargo lagi buku rumput tapi dok muamalat dok coro allah ini pun rumit. malah kuat atau tenggine cerita-cerita sahabat sahabat itu terkenal zuhudi terkenal adili tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia takholuf sama Allah tetap dihukumi munafik pan ya? orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika takhluf panil jah tetap aja cara Allah difonis munafik. Hanya karena ada ndak jih. orang panjang gue itu banget ya Efeknya gue itu banget. Tunggalnya kemaksiatan sing wis gak jorok. Itu gue banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu. Sampai dua anak. Sholatnya ya bener, zakatnya ya bener, perilakunya ya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya nggak tahu seneng neng tangga ini sampean senengnya kok sampean, sampean bingung. Sampean dia anak gak nemu akal, terus gak tahu nakal, gak tahu nyolong, gak tahu mata ini wong, kok gak tahu. Tapi hormati dong dia, kok hormati sampean? ini bodoh nih sampean, sampean bingung. Kalau sampean dikonco akrab, ini bodoh neng kenalan, sampean mati Lalu sampean jajal Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh ini betapa Allah tidak suka disirikkan contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak, dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama dengan loyal sama kamu. Gue terima, gue. Gue misalnya bangun rumahnya sampean, misalnya kerja demi sampean nganti jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di uang tonggo atau kemudian ya sampai jam 4 tenan, gue bodoh. Mangkel lah sama di kota akrab, sama ngerasa akrab air. Jadi nak rono di sugo ispo prit di Bareng ono kancane terima kenal, ada di kono ono tersinggung Kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika ada Nabi lah, ahad ahyara min Allah. Tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Walidhalika karena itu Allah paling nggak siap disirikkan. malah sirik tuh cek asgur cek akbar tuh Allah paling nggak suka. Allah tuh paling anti sirik, cek sirik asgur, cek sirik sabar karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya paham ya? nah makanya semua kebaikan meskipun bentuknya kebaikan nah di sirkul Allah ya seneng misalnya sampai buru waliden sampai bangun masjid sampai jihad tetap aja nak niatnya ikhlas Allah rasanya seneng padahal kebaikan apa mana karuan zina karuan jorok jadi Nanya Allah banyak aneh dalam Jadi kebaikan pun Karuan sampai ngekek uang rapi sudah kok Nggak masjid rapi. Tetep Allah mau mau disirik no. Lalu kok sampean dia anak waktu itu, sampean dua anak. Gak tahu sih no. Apa tombol dalam posisi ngapi, tapi ngapi sih sebanding biasa banget gak terima. Itu lah sama lembaga anak yang pacaran. Barang itu jajak no pacar yang belajar kan tidak jutaan buah Pak Mur atau belajar nanti tidak kamu no <laughs> Ya lah, daripada abe orang nyolong, nah nyolong karuan kayak kamu Iki tidak urusan nyolong Anak nyolong, ya mau pacar ini orang nyolong. Ya Cuma lo yang sama pacarnya ngalang-ngalang ngalang sampean. Orang kadang kiai ngamu, aku kiai mu, orang tak hormati ngono, hormat kiai liyo <laughs> bener, banyak kata-kata masuk akal. Gak terima kan, gede tenanan. Artinya apa? Dalam hal eksan pun kadang kita ini nggak terima gitu. karena ada unsur sirik dianggap mensekutukan dengan yang lain. Mulanya Allah magri lah, supaya Islam selalu di ciri khas. Wah bulan balai ini kalau sekedar madep Baitul mukodas ya bodoh mbek Yahudi. Sekedar hormat neng Ka'bah, sholat madep Ka'bah padha ya mbek wong musyrik zaman jahil. Iya, sekhas Islam juga mau ikhlas sampai ilah itu. Wes ikhlas terus ditopang amal-amal mau amalan apa termasuk wa tal mala ala kubi dabil kurba iki sing dadi Islam kuat. Ya kita orang yang ngarman tuh, orang suku sementing madep kabel, kabel kabel hormati sabo oleh sabo itu top top ya, cek udah bebek bicara, kan? bicara bilang ya oleh rumah kabel ya tenanan, iya betul. Makanya kemarin kan sore ya mantu tak takbirin yang Quran, jadi karwan dari indah sofa lumarata minsa iril. Faman hajal be tahu ya tamar, mau falah junah hukum, e falah junda, Mong sebab Allah hukum kebelah Islam, jadi ya gue paling mujahilin ya hormat sofa, marwah. Jadi sama jokiro ngamal misalnya seneng rondo, ngayu seneng, mau nulung kok. Ya masalah ngabangan, aku ngayu nulung seneng ya, itu harus jadi takat ya. Lagi gitu. sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, sofa, marwah, kado kayak itu. Ini tempat-tempat sing fil jahiliyah juga diurut, Mengenai Allah terus ngendikan orang ukuran apa, mademnya lah, nulung ukuran apa itu tidak itu gitu. Ukuran apa amanah bila wal tapi udah pepengin deh, lah ukuran apa penting iman, iman demi itu ngidul, akan naik. <laughs> Eh, malah gue sekarang, kacau. Ah, ya ada repot, gue ya, wis rarat malah ya, ibu salah. Paham gitu, tadi menyangkut sirik mungkin Allah nubuhan, sampai Nabi gambar nurat dong. Lah ada ah, ya min Allah. Allah itu paling tersinggung kalau disirikan itu hukuman kelabelan bahkan disirikan fil ihsan paham ya bahkan saat kita eh ihsan apa saat kita elek yang sampean zino jelas menyinggung Allah. Wong sampean apa niate ra lillahi taala ya water singgung malah itu karuan zino karuan melani wonten cerita tadi Nabi ini hati sahih Nabi ngendikan ada sekelompok kaum ibadah itu ibadah itu ambiya ibadah itu Nabi terus wakiamu kiamul awliya kiamnya kaya wali bahkan tidak ada dosanya sama sekali tapi Allah gak itu. Eh, terus kan Nabi ngendikan terakhir. Bahkan sahabat saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada orang, ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini lagi ditutup ya, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah dari itu aja Kok sakit kan Nabi? Ya hum layak muru Nabi Ma'ruf ala yang mungkar Mereka tidak punya keberdayaan amar ma'ruf nahi kadang kan ngeten kalau mantau. Misalnya sampean mursid utawa wong alim kados kula. Kita ini kan paling ya sholat, di ya zakat, kita ya hajud, ya mulang Tapi paling kita ada berani tetap itu nahi mungkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa sampean bayang amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga mesti orang yang pernah tua itu saja sudah problem. Padahal khasnya Islam itu tablet Nah, sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem ra, sing pernah tua jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan saya bang enten kalau romanto seneng pulau terus waningan wani ngandani ngenteni Mustafa seneng pulau terus pulau waningan ngandani padahal saja nih amar ma'ruf ora usah ini, wong seneng tak rasa seneng pokoknya aku perintah awal itu dilakoni kayak pertama nabi latihan dakwah pertama sing kon ngandani sing neraka bulan lalu wa asyirah takal akrobin pertama nabi latihan dakwah latihan amar ma'ruf ujiannya ngandani sapa pernah paman-paman ya kan? termasuk Abu Lahab, Abu Jalan itu nah, pertama kon latihan dawa ngandani pamane ngandani pernah tua pabut kon ngandani latihan dawa ngandani kok pernah tua tenang nabi kerana perintah Allah ditunggu eh paman pamanku kumpul nih gue gunung tak kandani kan kita tidak ceritanya ini tarik tarik orang pun gunung tenang hei eh, paman paman kulo dina nak buat nanti ngerti nak kulo tukang goro orang mat selama saya aku roh gue tukang kato goro jujur gue saya gini aku ini Rasulullah ngajak kue ilah ilah wah, ah picek ya mak nah, nanti terpisah akhirnya tak pernah kayak Muhammad kan tentara tentara itu pertama Nabi kan dakwah dakwah ujiannya kan wangfir angfir asyirotakal akrobin ikrabat temen sing bareng-bareng ketika Nabi jajal dakwah gitu pamane ditakok isi paman pamane ya mi, hal tum aliyah kadiban apa jenengan pernah nyekseni pulau nugoro Sampai pamane ngono, mat umpama kowe ngandani lau anna khailan kharaja min hadzal jibal nusaddiqu ka. Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki kowe tak bener kok. Di karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai paman-paman umpama kowe ngandani nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mat. Nanya lagi ra tau goro ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku ini rasulullah ngajak ila ilawah kudu ninggalo ibadatul asnam ngurmati asnam Tetep ae tak pernah kayak Muhammad Ali hada jamaah tanah jancuk ke Muhammad mau urkono iki tak ngajak dakwah reaksinya langsung gitu tapi wani ngandani mau nggak nakalan jadi Mustafa alumni tiga nol langgar wong sono sing seneng lagi wani ngandani jadi sampean wani ngandani pernah tuh latihan apa kan betul kan paling jam atas lagi mana artinya apa ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini jadi amar ma'ruf nahi mungkar karena riskan sekali mengenai kita itu istighfar ya. saat kita merasa soleh lah itu istighfar itu ngendikan di nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi mungkar nah sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf atau si Muzali itu pernah cerita Uzlah dengan dakwah itu baik mana kalau dakwah itu memang resiko itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga riskan haram misalnya bang ini karomanto, sama untuk orang yang punya akal jelas kita semua punya akal gara-gara metodenya dakwah dakwah yang tinggal itu ono ono unsur akal unsur strategis saya ingin, aku dukung Pak Idam atau dukung Gusti Yuda nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu bupati. Sampai punya pilihan ke idam Gusti Yuda dengan faktor agama. Cek waras mas, Romanto. Ya. Artinya ketika pertimbangannya ini kan masih waras, masih hasil ulama di pertimbangan. Eh, tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata misalnya jadi tim sukses atau kelihatan terlibat ketika dari itu CCC kan mesti ada godaan tiga dua atau demi uang ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam nah jadi agama ini jadi kegowo ya wali demi amar ma'ruf nahi mungkar meskipun nanti akhirnya ada uang ada macam-macam permainan politik Pak Mustafa tapi lu eleknya Mustafa lu eleknya Adin kulo orang melok-melok blas suka urusan urusan kepemerintahan urusan jabatan padahal Orang melok-melok belas alasane Mustafa Fuadin gulo, Iku mau perkara meremono ya Kang Kurmanto. Asline ngerti banyak otoritas ala kun ke kebijakan pemerintah. Kayak penutupan prostitusi, penutupan. Lu gak iso gak mualak ambek bupati atau wakil bupati paham semua. Jadi kita itu picek, aslinya berbuat orang melok itu jelas picek, ngawur karena latar belakang kita orang alim orang yang selalu dipertimbangkan kecuali sampai sufi model wali abdal wali kutub Nah, mulai ini sing kisah nyata, wonten wali, tipikal alim, jadi tipikal kuro, tipikal kang romanto, orang kudu alim nemen sak. Iku betul, kuat kuat itu. Dakwah pejabat, pejabat markai. gak ambek wong ungkiri seneng toma, seneng tomat. Dakwah ambek suga, nanti kan suga kurang ajar sombong. Pindah orang gunung. Orang-orang gunung iritan terus mau enak mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah ambek aku, aku rasa seneng mbek lima ada ya Robi padahal setelah saya di gunung itu tidak pernah maksiat tidak pernah adol agama jaga Allah kau ibadah enak-enakan be aku sementara meninggal hamba aku di bawah di kota tersesat tanpa pembimbing Pem, jadi kadang kita telah bila itu karena unsur nggak mau tanggung jawab dengan prosesnya dakwah karena proses dakwah mesti paham jadi masalah istihad ya Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini perlu ceritani contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir teng dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama istirahat teng Habasah. Padahal Habasah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat songo Mekah diusir, dia ke Habasah ngikuti raja ini, raja ini raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir Mekah. Raja ini mau karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya wonten nabi akhir sama dihormati sama raja ketika dihormati ono wong dengki terus diterangno walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh tapi inti dari cerita ini kan ngeten betapa dalam permainan dunia itu tidak bisa menghindari faktor-faktor dunia ini. jadi kalau terus diusir dari negara ini pindah ke negara ini padahal dari negara ini ya ada penguasa dan mereka penguasa artinya kan tidak bisa terus orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi nak pun masalahnya tadi ini pun ruwet karo mata. Jadi pun kalau bulan balik ini, ini menyangkut masalah istihadi. Ini waktu galeng ini sampai kiai pengurus masjid. So, aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue ramu picek yang beberapa roh. Nah, jadi roh pengurus takmir si A, si B itu karena cara si A proposal ke pejabat. Nah, si B mau sangka masyarakat toh. Aman ya roh. Padahal yang pejabat yo ya kalah rumetin, arep masyarakat yo ya kalah rumetin. Masyarakat juga ya kurang ajar. Tapi kan sampai ini beboran roh kan hakikote. Jadi sampai ini mati itikam hakikote eh beboran roh orang orang roh buat Jadi sebagian kita tahu itu film nakalan. Jangan lucu tak orang bilang wong sore apa nakalan. nih, jadi bener sakit karo mantau sampean tahu ngaji gak ada guru, tahu mondok. Mustafa gak tahu mondok, tahu ngaji. Mboten sakit dakwah sing murni ibadah kita udah is. Kita politik ya ora wajib. Kalau lah rasa seneng gak politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa ngedari faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentara Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar, Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik jadi beliau itu punya istri cuantik melaku melaku rojo rian gue ayu karena peti kawin ketika ono wong ayu mau ambek bujuni situ kan terus ditawan dengan kan, wonten cerita itu awan raja dia seneng bujuni nabi ibrahim itu wonten mujizat itu kan terus akhirnya dia dia isaroh itu buatin sakit gak ingin dari faktor kerajaan dulu itu tidak bisa sama saat wali songo itu hidup di Indonesia pertama kali sing kesana sunan nampel mulang dengan denda sih keluarga mojo baik jadi bisa wali mana udah pinter itu pinter dukun jadi ya, Majapahit itu sebuah biaya ceritanya bahwa hasil ono pak geblok Bismillah sing sunan bani sunan ambal terus beliau DKI hadiah ambil dinta terus punya hak mengajar punya hak macam-macam bikin gerakan sampai ngelahirin sunan sinten Raden Tata dan sebagainya jadi buatin sakit kamu sobat ya unsur mun kalau kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sing sosial itu nggak bisa paham ya Kang Romanto jadi ini masalah-masalah klasik jadi mun kalau baleni ya demi ayat ini jadi walakin albiro man aman billah itu urusan hati wal akhir itu urusan hati wal mala malaikati wal kita wan nabi tapi tetap yang kita no wa atal mala al hubbi dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasailina terus wa firriqo merdeka no budak ini tafsir seperti ayil tapi wal asro budak-budak muka lan tawanan perang bukan saya ini tawanan perang kaitannya politik bu. tawanan perang mau merdeka anda ya butuh kaitannya nebus sangka sing nawan jenis sinawan Islam mau kafir apa wong Islam bener banget ah sih bang kafir bang ini sampai waktu wafir rikop ayil tapi wal asro tawanan tawanan perang berarti ya Ono urusan dek pihak liya. Jenenge tawanan harus ditawan musuh. Lah kowe duwe-duwe sebagian kudu mbok arangno nebus tawanan. Nebus tawanan ora kompensasi politik ya mboten mesti wonten kan. Bayari biro utawa tukar menukar tebusan. mandor, Romanto. nih era-era santri nakalan era ya, ning Mustafa ngene iku. Dadi pokoke beberar. Dadi ya tak mirwet ya. Pamer langgar wet ya itu gitu. Sampai ini sama cerita kok aku lah sing bener udah sing tiga orang sing punya semua udah kena takon no ya, sembuh biye. Cuma aku lo cerita secara ilmiah kita kadang nakalan rasa aku takon no. Sing bener piye bro yo takon no biye. ora kena ora kena. Lakoni ya. Nglakoni dhewe ya Mana istiar dhewe. Saya kasih tahu. Ini bener tak nah wis tapi yang jelas ini ini amruwah, ini wahyu Jadi ini sampai biar ngerti betapa ukuran iman itu rasa diukur be ati toh tapi rasa diukur be sosial toh jadi ben roh paham gitu jadi ini kudu kudu prinsip ya ayyuhalladzina amanu ya wong sing iman kutiba alaikum dan wajibna ing atas sira kabeh apa kisos kisos bil dalam bunuh-bunuhan wat al kuru te wong sing merdeka bil lang sing merdeka wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa faman ufiya lagu min akhi sopongi sepuro lagu aki sang sing man apa perkara sapa sing di, di sepuro eh, jadi misalnya wonten mati kok terus di sepuro mata ini wong terus di sepuro fakti baun mongko ngendut bima bima'ruf kelan keapian wa ada lan nekani ilahi maring wong sing ngap nyepuro il api, tiksi wong sing nyepuro pisan kelan api dari kau temu kono kono hukum tak fibun keringanan merobikum warahmatullahi wabarakatuh bikum lan sirot kabeh haitsu wasa fi dalik mau sing haitsu wasa fi dzalik ini ke iklan kejembaran sapa apa fi dzalika ing dalem kono-kono eh napa jenenge kisos sampai ada ini rusuke eh, fi dzalika ing dalem kono kisos kalian ada walam yuhatim lan ora majibno sapa wa taala wahidan yang salah suci minima sangi kisos do ada tamahatama hatama kaya le majibno sapa alal yagud al kisos soing kisos wa ala nasara lan majibno ing antar sing nasrani dia Paman ada mongko sapa ini wati wati batas badha dalika sawise mungkon nanti pura falah gua ada pun alim. Mongko iku gede ada pun desik soal imun kang lara Walakum laniku tetap tetep kedhe sira kafe iki sos itu khisos hayatun utai keuripan. Ya ulil albab ya wong sing ini akal alakum. Menawa kafe kabeh utatakuna takwa siro. kabeh. tin wajib siro kafe dah Ida khodrona likane khadir al-hadakum Misalnya kafe palmu mati. Intaro kalamun tinggal sapa wong khairan ing bondo. Kowe ape mati ninggal bondo iku diwajibno alwasiatu pewasiat. Wasiat lil walidaini sing nguntungno wong tuwa loro wala krobina lan di bimaruf kelawan kaapian. Dadi wong nek ape mati wajib wasiat. Mana wasiat itu secara bahasa saniki ora kudu wasiat, komitmen sing apik, valusi sing nguntungno wong tuwa loro kerabat bimaruf hakon hak alal muttaqin ing atase wong sing takwa. Paman mengkoti sampai di wong beda lagu ngenti sopeman ku ing wasiat Gak ada masamnya aku bisa usik rumu ing wasiat iku Sebaik nama ismu Kami sendiri tulisannya wong ala lagi ini ibadi luna tulisannya sing Nopo salah kutip salah sing Salah sing kutip itu bahasa ini salah kutip Misalnya wasiatnya kono ke irong ewu ceritano mau kono lima ratus wa Salah sing nyeritakan Nah, sing mati orang salah, harus mati. Inna wuha sami'un alim Paman mongko desa nih wong kofa wedi sapa peman menusin sambil sing wasiat wedi janafan ing keangkuhan ing mailan anil haki khotoan dadi wedi salah. Au itu anto wedi ing so. bi tak amat dari bisiada ala sulus. kulo niati jadi kulo mumpung burung umur patang puluh tahun jadi ilmu kulo sing sifatnya istihad kulo terang pertama kan ngomong Pak Mustofa jadi sebagian ngeten Kang Romanto nanti hakikate ki Jawa riin riyin niku pancen kadang milih nakalan tapi nakalan sing ngapain? jadi moh moh resiko tapi butuh sakit gitu. di zaman Belanda itu kan supaya ndak ada revolusi lelukman kabeh wong ijma Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten itu sekali masjid karena gue alun-alun sono masjid itu bisa kan akal-akali londo supaya umat Islam gak frontal. Ya alun-alun itu ini loh. Kadang ngotot kayak ulama mesti terus firkok, pecah. Ada sempro. Ya wes panjang lumayan dijajal londo cinta hak dihormati. Warpane dihormati ya tiga masjid. Terus pengadilan agama gak wonten. Jadi khusus menyangkut nikah, tolak waris gak cek mengambil penghulu mus. Tapi wonten ulama ya cara berpikir gitu loh untuk menunggu mau niat ngakali dok. Ujung-ujungnya kebanyakan suwe neng Indonesia. Jadi rapatnya tetap dilawan. Nanti masih di masjid tetap di dilawan. Suara aja. Sampai saat ini gini Ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama ramu kan dukung dan menang. Dari segi ini mungkin apa ulama sih nggak dukung. Tapi gimana? Terlalu ulama sih dihitung-hitungan nah aku dukung lumayan misalnya ono kebijakan anti zino anti prostitusi anti toko Lalu kalau bulan balik ini, selama pertimbangan itu masih agama, gue jawa arah, jadi dukung, jadi orang dukung, asal pertimbangannya agama, gue jawa arah. Sebenarnya urusan itu nah, terus dua lah, ikut sing maghrib tuh, <laughs> kasus saya ikut. Nah, jadi tadi dua kok kasus, sebenarnya seorang pertimbangan agama kan. Cuma artinya yang dengar matu, tidak bisa dari pertimbangan politik itu tidak bisa mulai rian zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah Fatimiyah sampai dinasti Nubuwan Tengkah tengah timur tengah tengah di sini jadi tragedi berkepanjangan yang di saat ini ya kan gara-gara ini ulama aja Muhammad kata si Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun tapi justru Khalifah Ma'mun sehingga pencerahan yang gue Islam itu Khalifah Ma'mun sehingga wajib nong Islam kudu belajar buku Yunani ngomong Islam maju di Baghdad atau di pusat peradaban mereka Khalifah ya Khalifah Ma'mun tapi ini dari Khalifah Mamun ini di tragedi kalian lama gini ku. Darah ini Quran makhluk sampai amat bin Hambal bin Sabi ada di penjara. Ya, nah. paham sobat. Jadi kayak ini sebagai dari kebijakan Khalifah itu lama Ulama-ulama ini posing terus dong ngotor pusing. Kalau gue yang mesti dari kebijakan di tuamu santri khas santri kan mantap. Gue roh warga muka santri. kalau santri pertikeraan, ngerti tamu, serokokan, supaya yang kan bingung. Sementara aku apa disiplin, ngerti ada di santri mulai saya aku bingung kan. Jadi jenis istiad tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling ini paling rendah tidak bisa jenis istiad bentuk sakit. Sebab aku lakukan ini niki, kalau lu buatan mulang jenengan, biar nyati apa bermati ke tempat. Tapi mulang khawatirnya ini, gak mulang khawatir kita malu ilmi, serepot nih. Kekaruman tak bingung, apa ngiai pede kok wong nyawal, ratusan kiai kok ngiai Orang yang ikhlas dia nurani kita berontak kan. sopos ini rakyat pengen nurun dengan Islam apa kan? aneh setiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam. Tapi kepengen nyumbang tenan wong gara ambisi, repot kan? Sampean kepengen rumah masjid tenanan. Sampean dengan dasar wong sing ngeramakno masjid itu untuk mlebu swarga. Jadi sampean rumah masjid tenanan. Wong nafsiri ambisi apa rumah masjid? Iya. Repot. Artinya terus akhirnya buta istihad kan? Iya, ya tetap rumah masjid tapi radarane ambisi kan terakhir gitu. Padahal dengan begitu kan setengah-setengah. Nah, setengah setengah atau maksimal kan? Ya? jadi apa? Setengah-setengah. Ya sebenarnya ada urut nanti mati sampai kiamat tuh nanti. Serakan itu tak kono, sing apa piye serakan ini semua ini boleh pengen lima teh ini gus. Sekarang ini urut. Namun kita dibakas bi Allah nanti urusan wasiat itu piye terus nak khawatir melenceng itu piye. Jadi Allah teng surat-surat madaniya itu detail sekali, secara ilmiah detail sekali sampai ngerti ini. Kowe nak mati wasiat ini ini, misalnya salah ketik atau salah salah dengar itu hukumnya ini, ini, Nah, sing mbenti hukumnya ini ini, sampai wonten sedang-sedang. Faman wong kete sapane wong badal lagu badha ma sami arufa inna ma ismu ala ladina ibadiluna. Inna huwa satuna wa samiun alim. Faman wong kete sapane wong kufa wedi sapa mami musin wedi janafan ing mailan anil haqi khotoan ing kuatir salah au isman. Fa aslamu kondameno sapa man bainagum ing dalem antarane kabeh wong sing wasiat wong sing din wasiat. Fala isma alaih. Inna huwa ghafurur rahim. Satuna wa iku sing nyepuro. Jadi ini pun menyangkut ayat-ayat muamalat ini tadi ayat muamalat mulai kisos sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk ibadah sehingga ini ambil obat tok. Ya ya ladina manukutiba dan wajibna alaikum pasiyamu koso kama kutiba ala ladina ala kum tetap Menapa iku jadi wong sing takwa Jadi dengan puasa nak menapa iku jadi takwa Ayam memadudat Poso wajib ing dino-dino tertentu Faman kana minggu maridon ala safarin Nak loro to faida faidatu min ayamin ukhor Nak muka faktoro muka muka semen faidatu min ayamin ukhor Muka wajib ngitung min ayamin ukhor Sangka dino dino sendiri Wa ala ladina tikuna ulan ngatasi wong sing kuoso Fidyatun ti fidyah tuam miskin Iku ngeimangan cak miskin Paman muka tisaman wong syahidan Nyiksaini sepuman minggu masyaro ing wulan fal Tadi sopo wongi sing nyiksani gila nyekseni awali hilal falnya ya sing wajib poso kanggo wong sing nyekseni atau wong sing percaya jadi ngaten nggih menyangkut hilal nih, ini mungkin sama dengan tauro. roh jadi ngaten awal saat awal sehari Ramadan nggih yaitu wajib wajib poso Ramadan ini kan dengan ruyatul hilal Lalu Ruyatul Hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin pemerintah Senin. Nah, sepakat KB sih gak masalah. Nah, misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai hisapnya Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Nah, sama bela Senin tak Selasa. Misalnya biasanya yang memiliki melok pemerintah tak NU. Nah, misalnya saat beda. Nah, ini yang jadi sing wajib itu, sing wajib anut sahru kanggu mansahida. Artinya nah, ini orang yang menyaksikan bulan ini wajib poso lah kanggo seorang nyekseni anut wong sing diper coyo dari tentang bagai-bagai barang siapa wamal lam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya sama oleh mila NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan nuansa asal tidak atas nama hisab jadi ketika Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu iru yati fa'in guma alaikum fa'abnilu iddata sabar salasina yauman jadi misalnya mamang yo ya, pokoknya saban di sempurna tolong pulau dino gambar pada tolong pulau dino kan gak ono tanggalan bulan tolong pulau siji lah ya, Ramadan jadi gambar bar saban tolong pulau dino mesti bariku gue ya, dianggap mudro Ramadan nah, ini fa'in huma alikum nah orang jelas fa'amil idada saban salasina nah, Ini kola ibnu Abbas ilal hamila wal murdi ida aftorota khofan alal walad. Pak Inaha bagiatun bila nasin fi hakiman menjelaskan aku wong kau peteng anaknya soni anake pancen oleh boten poso anak demi demi anaknya. Paman mongko te sapane wong tatawa age tatawa sepeman khairan yang kafian bawa khairan tak wa anta sumu khairan lakum te aku ira kabeh khairan ingkun ing kuntum Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala di Al Quran itu bulan sing Rono Quran Udan Jadi Syahrul Ramadan itu Syahr sing neng kono Quran Semalah kafam kau wong alim jadi orang suka ya pahami wong awam. Jadi wulan Ramadan wulan sing jadi nuzulul. Padahal ikro ora di ora diturunno pas Ramadan. Jadi ini Quran itu aneh. Jadi lah ya, Quran itu kadang kita awam ya, artinya awam nggak bahasa yang biasa. Kalau alakum tatakun, alaikum tahtadun. Tapi seringnya Quran ya Kang Romanto itu nganggu bahasa kelas tinggi. Misalnya ada Quran di tradisi kalau anzala itu jumlatan wahidah nak nazala itu zaman jadi gimana ini repot mulai ngaji Quran kadang ibu tahu ngalim perkara nih jadi Quran misalnya di ciri khasnya tadi kata semi iya kalau ngomong lagi jadi istilah Quran misalnya ahli kitab ahli kitab itu mesti kaitannya Yahudi Nasrani nah Yahudi Nasrani berarti temanya mada madaniyah tapi nah Allah dina kafir musyrikin rata-rata makia jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya sekelas tinggi sama seperti ngeten nah anzala ngaji ilmu taat dinim babi akroma corona nahum coro sorot nih babi akroma kalau anzala yang nih babi akroma itu artinya mesti jumlah tanwa kita sak gemblengan Quran jadi sudah tradisi Allah kalau melafatkan anzala ini artinya tanwa kita sak gemblengnya Quran Mulane inna anjala hu filelatil qadar aku nurono Quran kan anjala nganggo min babi Roma iku artinya apa jumlah dan wahidah dan sak gebok sak ke Quran tak turono fi lailatul Ya yaitu sangka Allah mahfud ilah sama dunia tapi secara sejarah ini kan nggak bener artinya kan inna anjala. itu artinya zaman. Hakikat Quran diturunkan kan zaman. sidik-sidik sesuai bihasabil wakiah sesuai kejadian kejadian jadi Quran diturunno telung puluh juz diturunno dalam setara waktu minum 23 tahun di masa nubuat atau menikor tahun putih jadi Quran diturunno masa menikor tahun Dino Senin turun perkara perang badar Soalnya nanti kembali turun perkara wong Jumat turun perkara wong tolak kan tiap hari prakteknya wonten Quran turun jadi mesti Ramadan apa? Betul, paham ya? hakikate Quran agak turun mesti Ramadan. Nah, berarti sing Ramadan niku mau sing jumlatan waktu. Jadi Quran sagebok minal wahil mahfud ila sama idunya pancen yang bulan Ramadan. Tapi nak turune sesuai wakiah, sesuai kejadian itu munat jaman. Paham ya? Munat jaman, diperenco-perenco sesuai kejadian. Ini kurang Ramadan, iso sore iso Sawal, iso Jumat di luar sampai masa itu. Nah, mulanya agar ahli tafsir darani anzalna terus inna anjalnahu filia ratil qadar kabeh syahrul ramadan ala diun zila ngage min babi ab roma tapi nak sing munajaman mesti ngage nazala mboten ngage anzala Misalnya nazala biru kulamin amin nazala bihi amin terus wabil haqqi anjalna wabil haqqi na nazal jadi Allah itu macam aneh jadi kadang mau nganggo unsur permainan bahasa jadi wabil haqqi anjalna dengan hak tak anjalna wabil haki nazal nah orang alim paham cito anjala kok nazala jadi kadang nganggu anjala artinya kan wahidah kadang nganggu nazala nah nazala munat munajaman paham ya sidik sidik melani Quran sebaliknya wabil haqqi yu anjalna wabil haki nazal jadi ra itu beranjal nah nazala orang orang alim jadi gak paham anjala jangan bodoh ya paham <laughs> ya menjadi markai itu ya, kan orang alim pak patan mau ayat madaniyah Iki ya Yahudi Nasrani sing kafir Mekah nih dicangkem mau iya. dari kafir Mekah. Ganti mati yo. Jadi dia ini cek pikiran nih, zaman kafir Mekah bujal, matanya ayat madani ya itu udah bujal mati kan. Baik, jadi memang itu Arman. Jadi ya, dalam hal tertentu banyak kudu wong alim takdir sing mulang tafsir, tapi ora. Tapi menyen repot, nak menyangkut istihadil, ya, artinya takdir lagi tidak menyangkut asal gue pidato ya waktu ngalim tentang pak ayu aneh pidato ngalim lah <laughs> namanya tuh gak apa eh penting pak ayu pidato ukurannya orang ngalim ukurannya pak ayu itu Nah mulanya ini bener teori kulo ya. Jadi unzila fil Quran. Nah ini berhubung unzila berarti jumlahan wah tidak. Mulanya minal lauhil mafud ila samaid dunya file latil kodrimin. Paham ya? itu berarti semuanya hudan halim nunjuk nolin nasi ubayin adana halim memperjelas minal huda saking petunjuk wal furqan lan dadi pemisah eh lima saking perkara ifarikang misana koma al haqi wal batin Faman sayyidan iku musyaraf kaya sumu wa man kana maridan ala safarin itu waktu min ayyam ukhra yuridu wa bikum yusra wa la yuridu bikum usra walituk milu iddata serok akal sira kabeh iddata ing hitungan kan kabiru lan supaya Wajar takbir sira kabeh Allah ing Allah ala mahadakum krana wae nunjukna sapa wa kum sira kabeh. Wa ala lakum lan menawa-menawa sira kabeh ku taskurun. Allah ala dari. Wa alam. Terima kasih.